Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah Senin pagi ini kita bisa bersama-sama duduk untuk kembali mengikuti kajian Kalam Habib dalam episode Kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Insya Allah saya akan bacakan sebagai anak biasanya dan akan saya terjemahkan semampunya. Wa qala radhiyallahu taala anhu wa qala inda qawlihi qawlihi fiha ka Ahmad wa ibn Idris wa Bishr ila akhir. Yani Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ubtuliya bala'an 'aziman fi an yakula bi khalqil Qur'an lam yakul wa sabara 'ala al-adha khasyata halakil ummah. ورأى سيدنا الشافعي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بشر أحمد بن حنبل بالجنة على مصيبة تصيبه فلما انتبه سيدنا الشافعي أرسل رسولا إلى سيدنا أحمد يبشره بالرؤيا فلما وصل الرسول إليه وحكى له بالرؤيا قال الله المستعان ونزع له قميصه وأعطاه إياه فرجع الرسول إلى سيدنا الشافعي وأخبره بذلك فقال له ما بأفجئك باء أقول لك هات لي القميص ولكن هات باء أغسله وباء أتغسل بأرق أحمد بن حنبل أو كما قال فما وقعوا أئمة إلا بصبر تلك الأئمة والدعاة إلى الهدى والحق من أهل المقام الرابع وقد سمعته سابقا يقول عندما ذكر صبر سيدنا أحمد بن حنبل على الأذى ولم يقل بخلق القرآن لأن زلة العالم مضروب عليها بالطبل وزلة الجاهل يخفيها الجهل ولقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا زلة العالم الحديث ولأنه مقتدى به ويسري ضرره إلى الخلق كلهم بل ينبغي جهدهم لأنه إذا زل حتى مبغضه يقتدي به في الفساد والعالم كالثوب الشاش أدنى شيء يكدره والجاهل كالثوب الأسود إذا وقعت فيه نقط سوداء لا تظهر فيه أو كما قال وقال رضي الله عنه Eh, beliau radhiyallahu anhu berkata ketika mengutip sebuah syair yang bunyinya ka Ahmad ka Ahmad wa bin Idris wa Bishr wa Sahl wal Junayd wa kam anaru ini kalau tidak salah syairnya Abdul Haddad ya saya ke, apa namanya lupa ini saya syairnya Abdul Haddad atau Habib Ahmad bin Zain salah satu di situ disebutkan seperti Ahmad, ya, seperti Ahmad. Nah, yang dimaksud Ahmad siapa di sini adalah Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala Imam Ahmad bin Hambal itu mendapatkan ujian yang sangat besar karena beliau waktu itu di masa hidupnya pernah diminta untuk mengakui bahwasannya beliau orang yang mengucapkan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, Al-Qur'an itu adalah makhluk dan diminta untuk mengucapkan seperti itu. Kalau enggak mau dipenjara, mau dipukuli dan lain sebagainya. Imam Ahmad bin Hambal tidak mau. Al-Quran kalamullah, Al-Quran bukan makhluk. Sehingga beliau dipenjara, dipukuli, ya, di, dianiaya lah. Nah, cukup cukup menyakitkan. Lama di dipenjaranya. sabara alal adza khasyata halakil ummah. Beliau sabar di, disakiti karena beliau mengkhawatirkan kalau nanti ngomong seperti itu umatnya akan binasa. Jadi lebih baik lebih baik beliau sengsara daripada nanti umat binasa. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i mimpi bertemu Nabi kan menarik ya. Yang mimpi ketemu Nabi Imam Syafi'i. Ada yang menarik buat saya dalam dalam cerita ini kenapa Rasulullah tidak langsung menyampaikan mimpinya ini kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kenapa Rasul nggak langsung nemu Imam Ahmad bin Hambal? Tetapi yang ditemui adalah Imam Imam Syafi'i. Dan ketika bertemu dengan Imam Syafi'i dalam mimpi beliau tersebut, Rasulullah SAW bersabda kepada Imam Syafi'i, Bashir Ahmad, Ahmad bin Hanbalin eh, bil jannah ala musibatin tusibu. Sampaikan kabar gembira kepada Ahmad bin Hanbal, dia mendapatkan surga, tetapi ya untuk mendapatkan surga itu dia harus kena musibah dulu. Ya, harus kena musibah, kena balak ujian yang berat. Ya, karena men, bi, uh, eh, ya, maaf. Bashir Ahmad bin Hambal bil jannah ala musibatin tusibuhu. Dia akan dapatkan surga, ya sampaikan bergurau pada Ahmad bin Hambal, dia dapat surga dengan mendapatkan musibah yang dia dia terima. Jadi musibahnya itu menyebabkan dia dapat eh, surga ya, yang e, setelah dapat musibah itu. Falaman tabahas Ibnu Syafi'i ketika Syafi'i bangun, maka beliau segera menyampaikan kabar gembira itu kepada Imam Ahmad bin Ambal Ngutus-utusan, jadi Imam Syafi'i tidak berangkat sendiri Ya mungkin karena kondisinya tidak mungkin untuk menyampaikan sendiri Maka kirim utusan Sebelum saya lanjutkan Menariknya tadi ya Kenapa Rasulullah SAW tidak mendatangi Imam Ahmad bin Hambal sendiri Di antara hikmahnya Karena kalau Rasulullah mendatangi Imam Ahmad bin Hambal Nanti Imam Syafi'i nggak ngerti Kedudukannya Imam Ahmad bin Hambal Dan orang lain tidak tahu kedudukannya Imam Ahmad bin Hambal tapi ketika Imam Syafi'i yang didatangi Rasulullah, Imam Syafi'i tentu akan cerita sama orang orang lain gitu, ya, sama orang banyak, sehingga orang itu ngerti Imam Ahmad bin Hambal itu termasuk seperti kelompok sahabat yang sepuluh dijamin masuk surga. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu dijamin masuk surga yang jamin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orangnya masih hidup sudah dijamin masuk surga. Itu berlaku bukan hanya kepada para sahabat radhiyallahu taala juga berlaku banyak kepada para aulia wasolihin Nah, jaminannya lewat Nabi Muhammad SAW. Tetapi walaupun sudah dapat jaminan masuk surga, tidak ada wali yang kemudian mengurangi ibadahnya. Dan tidak ada wali yang kemudian tidak takut suul khotimah. Semuanya tetap takut suul khotimah. Walaupun sudah dapat jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Fala mantabah ketika bangun Imam Syafi'i segera mengirim utusan kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk menyampaikan Eh, mimpinya Imam Syafi'i. Falamma wasala Rasul ilahi wa hakalahu birru'ya qala. Ketika utusan ini sampai kepada Imam Ahmad bin Hambal dan menceritakan mimpinya Imam Syafi'i, maka Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhu berkata, "Allahul musta'an." Ya, kepada Allah lah aku mohon pertolongan. Kemudian segera beliau melepaskan gamis baju atau jubah yang dipakai dan dihadiahkan kepada orang yang memberikan kabar gembira ini. Jadi karena senang yang paling dimiliki, yang paling mulia itu di, dihadiahkan. Siapa yang nggak senang ya? Kabar gembira, kamu masuk surga kata Rasulullah. Kalau nggak senang ya nggak normal. Gitu. Ya, orang baru kabar gembira kamu dapat undian mobil gitu, senangnya luar biasa. Kamu dapat rumah. Ini kabar gembira, kamu dapat surga. Rasulullah SAW yang menyampaikan lewat mimpinya Imam Syafi'i. Sedangkan mimpinya seorang mukmin itu adalah seperempat enam bagian dari kenabian. Hak mimpinya mukmin itu benar bajunya dilepas, dikasihkan orang yang ngasih kabar gembira karena senang, dikasih hadiah. Maka utusan ini pulang menemui Imam Syafi'i radhiyallahu taala dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Saat itulah Imam Syafi'i mengatakan, "Hajlil gemis. Mana bajunya yang yang dihadiahkan buat kamu? Mana? Bawa sini." Nah, saya mau cuci baju ini dan saya akan mandi dengan air bekas yang digunakan untuk mencuci baju ini. Jadi misalnya ada ember dikasih air, bajunya dicelup-celupkan di situ. Imam Syafi'i pengen mandi pakai air itu sambil berkata, aku pengen mandi dengan air yang bercampur dengan keringatnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i masih uh, mencari berkahnya Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhu. Padahal dalam riwayat Imam Syafi'i ini kan termasuk gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun satu satu zaman ya, Nah Imam Ahmad bin Abdul karena sayangnya kepada Imam Syafi'i Setiap sholat salam itu mendoakan Jarang yang mengamalkan seperti ini Rabbi Ghafirli wali Walidaya wali Muhammad bin Idris asyafi'i Itu doanya Imam Ahmad bin Hanbal setiap selesai sholat Rabbi gfirli wali Walidaya wali Muhammad bin Idris asyafi'i Ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku dan ampuni Muhammad bin Idris asyafi'i Seharusnya guru sama murid ya, ya seperti itu Kata Habib Ahmad bin Warbun Semit Fama waqaul aimatan illa bisabr. Mereka ini orang-orang soleh jadi pemimpin-pemimpin akhirat yang besar, jadi orang-orang yang mulia, ya dengan sabar, tidak mungkin tidak mengalami musibah itu. Pasti yang mengalami yang tidak enak, tidak enak. Baru mereka menjadi orang-orang yang luar luar biasa. Tilkal aimatu wa du'atu ilal huda wal haqqi min ahli al-maqamir rabi'i. Saru ainihan. Ya. Mereka itulah para imam, orang-orang besar berdoa, ahli dakwah yang mengajak manusia ke jalan petunjuk dan ke jalan kebenaran, mereka adalah orang-orang yang mencapai makam yang ke keempat, min ahli makam rabi'i. Kemudian dikatakan kenapa Imam Ahmad bin Hambal kok sabar diganggu, sabar dianiaya, pilih masuk surga daripada harus mengucapkan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Bisa saja kan buat menyelamatkan diri pura-pura gitu ya. Untuk pura-pura ngomong begitu walaupun memang tidak tidak pengin ngomong karena terpaksa kan bisa saja nyawanya terancam ngomong sesuatu. Orang ketika terpaksa itu sampai kadang berpura-pura ada sahabat tuh yang kemudian berpura-pura keluar dari Islam itu kan ya, e, ketika nyawanya di diancam gitu ya. Yang seperti itu juga tidak dicela oleh Rasulullah SAW. Kondisinya betul-betul ter, terancam. Tapi kenapa Imam Ahmad bin Hanbal milih milih disakiti, milih dianiaya? milih masuk penjara, milih hidup yang gak enak seperti itu daripada mengucapkan kalimat yang menyebabkan orang murtad itu. Sebab kalau Imam Ahmad bin Hambal ngomong, nanti akan diikuti seluruh masyarakat. Oh, katanya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kesalahannya orang alim itu e, berbahaya. Ketika dia salah mengeluarkan fatwa, diikuti seluruh orang ila yaumil kiamat. Ya, sampai hari hari kiamat. Dan dianggap ini yang paling benar, ya, yang lain sah, salah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul bersabda, "Ittaqu zallatal alim." Hati-hatilah terhadap ketergelincirannya orang yang yang alim. Karena kalau dia tergelincir salah memberikan fatwa, petunjuk, eh, pengajaran, maka dampaknya itu berlaku kepada orang-orang setelahnya, berlaku pada orang-orang lain. Wal yang bagi juhduhum eh, la ibli anahu idza sallah hatta mubghiduhu yaqtadi bihi fil fasad. Kalau orang alim ini terpleset, orang-orang yang benci pun akan mengikuti dia. Jangankan yang cinta, yang benci juga akan mengikuti keplesetnya itu. Ya. Jadi misalnya orang alim mengeluarkan fatwa contoh nih ya. Rokok itu kan satu mengatakan makruh, satu mengatakan haram. Ini ada orang mengatakan rokok itu sunnah, kacau ini kan. Ini orang-orang yang benci pun oh, cocok saya sama pendapatnya cocok ini. Ya, yang benci pun akan jadi cocok sama pendapatnya. Ikut kalau yang satu ini saya cocok itu, Karena ya tadi kesalahan orang alim akan diikuti oleh orang yang suka maupun orang yang membencinya. Bahayanya sampai seperti itu. Orang alim itu seperti pakaian yang bersih. Jadi pakaian bersih itu kalau ada kotoran sedikit kelihatan. Dan dia yang pakai itu, pakai kotoran tidak nyaman. Tapi kalau orang yang bodoh, ya seperti pakaian yang yang kotor. Kalau ada pakaian eh, seperti pakaian hitam, kalau kena kotoran dikit ya tidak kelihatan. Ya kena banyak juga tidak tidak kelihatan kotornya. Kemudian juga dikatakan di sini kalau orang yang e, bodoh itu berbuat salah, kesalahan kebodohannya udah menutupi kesalahannya. Allah nyet bodoh kok. Memang dia bodoh, ya wajar itu. Tapi kalau orang yang alim berbuat salah, itu jadi omongannya semua semua orang langsung kelihatan, salahnya langsung kelihatan. Ini yang disampaikan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Smith radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa qala radhiyallahu anhu Al-infaqu fi wujuhil khairi yadullu ala thiqati billah وذلك عندما ذكر أن بعض الملوك أنفق مالا جزيلا في زواج ابنته ذكر ذلك صاحب الرحمية واستحسن همة الملك قال سيدي رضي الله عنه كلام مهم هذا في رفع الهمام ورفع الهمة الحقيقي هو فعل الدرويش الذي خطب ابنة بعض الملوك فأجابه مستهزئا عليه مستهزئا به عليك ملء القدح جواهر فقال درويش ومن أين الجواهر مكن له من البحر فخرج إلى سيف البحر يريد أن يغرقه فأوقع الله في قلوب الصيد الخوف من ذلك فخرج كل حوت بجوهرة في فيه فملأ القدح الرجل وخلى الباقي إلى آخر هذا رفع الهمة لأن السخي الذي يجود بشيء من الشيء وهذا جاد به كله والزاهد أكرم من كل كريم لأنه زيد في الدنيا وما فيها خرج الدرويس إلى حضرموت أيام سيدنا أحمد بن زيد واجتمع به ثم سار إلى المخا فاتفق به بعضهم فسأله من أكرم من رأيت قال أسيد أحمد بن زين لم تذكر عنده الدنيا قال سيدنا لم يذكر أهل المناسب والمتابخ أو كما قال وقال رضي الله عنه خوف الخاتمة خلى عيون العارفين بالله في, خوار في خوارهم ما يدرون كيف بات المخارجة والخاتمة علامة السابقة وأما الوسط فلا عبرة به إلى آخر ما قال رضي الله عنه Beliau menceritakan di sini bahwasanya orang kalau suka mendermakan hartanya untuk hal-hal yang baik. Infak fi ujul khair, kasih makan orang, kemudian membiayai sekolahnya orang, membiayai orang sakit. Fa wujuhil khair, di dalam bidang-bidang kebajikan itu menunjukkan orangnya punya rasa percaya yang besar pada Allah. Jadi orang kalau yakin sama Allah itu Dia mengeluarkan duit untuk yang baik Tidak takut itu Nyah nyoh nyah nyoh Sana kasih sana kasih sana Karena dia yakin Allah pasti akan jamin rezekinya Jadi dia tidak tidak, tidak sedikit pun ragu Ngasih orang orang lain Wadhalika indah madhukir Disebutkan ada seorang raja Yang ketika menikahkan putrinya Dia itu mengeluarkan harta yang sangat banyak Jadi pernikahan putrinya itu dibuat uh, Mewah gitu ya Mewah dalam arti semua dikasih makan Rakyatnya semua dikasih dikasih makan. Fujul khair bukan yang yang boros-boros tidak ada manfaatnya. Dia gunakan harta yang banyak untuk menyenangkan orang banyak ketika menikahkan putrinya. Uh, Imam uh, Habib Ahmad bin Mar bin Sumit mengatakan di buku Ar-Rahimiyah, penulis kitab itu menganggap perbuatan raja ini baik. Apa yang dilakukan raja dengan mendermalkan uang yang banyak dalam pernikahan putrinya, masih makan orang banyak dari itu sesuatu yang sangat sangat baik. Kata Habib Ahmad bin Marfil Smith radhiyallahu taala anhu, kalam muhim. Ya, ini uh, suatu ucapan yang penting untuk kita kita perhatikan. Hadza fi raf'il himam. Ya beginilah seseorang itu seharusnya uh, me meningkatkan semangatnya. Harus punya semangat yang yang besar. Raf'il himam al-haqiqi huwa fi'lul darwis. Kalau mau tahu ngangkat semangat yang yang sebetulnya punya semangat yang tinggi, yang hakiki, yang betul-betul semangat tinggi itu kisah seorang derwis. Derwis itu seorang yang ahli ibadah, orangnya ya alim, ya sufi, ya wali, tetapi penampilannya sederhana dan hidupnya berpindah-pindah. Keliling terus, ya, keliling. Kalau bisa katakan adalah pengelana. Ya, bahasa Indonesia dikatakan derwis itu pengelana, hidupnya ber, berkelana. Kalau mungkin mungkin ya gambaran kita tahu anak pang itu yang keliling naik apa namanya? naik motor seadanya gitu. Ya darwis itu gayanya itu begitu. Tapi orang soleh gitu ya, orang-orang yang luar luar biasa. Hidupnya berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa mikir bawa makanan, tanpa mikir bawa bawa pakaian. Jadi bumi ini jadi tempat tidurnya, langit jadi jadi atapnya. Makan nanti seadanya. Gak ketemu makanan, ya gak makan puasa. Itu darwis. Suatu ketika darwis ini pengen nikah karena usianya udah sampai. Nah ketika dia lagi berdiri di pinggir jalan dalam perjalanannya Kebetulan kok ada iring-iringan Putri Raja lagi diiring berjalan menuju istana. Nah, Putri Raja ini cantik, cantiknya luar biasa. Darwisnya lihat gitu ya, langsung nanya, "Itu siapa?" Putri Raja. "Ya udah mau saya nikah." Diketawain di, sama orang-orang. Dia Darwis bagian compang-camping, makanan juga seadanya, mau nikahin Putri Raja. Akhirnya datang ke istana. Ketika datang ke istana ditanya, kamu ada perlu apa? Mau ngelamar putri raja. Eh pengawalnya juga bingung. Nanti kalau ditolak jangan-jangan ini orang besar lagi nyamar gitu kan. Ya, tapi kalau dipersilahkan masuk, ini nanti orang seperti ini kalau dipersilahkan masuk ketemu raja juga sanksinya buat pengawalnya berat. Ambil resiko diizinkan masuk. Raja juga penasaran nih ada orang mau berani ngelamar putri saya ini seperti apa orangnya. Ketika dilihat sama raja, orangnya kok darwis gitu ya, baju jombang camping, tidak punya kerjaan, tidak punya apa-apa. Maka di saat itu si Darwis berkata, Raja saya pengen nikah sama putri kamu. Raja pun menjawab dengan apa namanya, meledak lah. Meledak, merendahkan ya. Jawaban yang merendahkan, yang tidak mungkin Darwis itu bisa memenuhi ya. seperti kalau kita lihat di cerita-cerita rakyat itu kan, kamu boleh menikah dengan putriku kalau kamu bangunkan apa namanya candi seribu candi, model-model begitu. Ini <laughs> eh, cerita rakyat Indonesia kan seperti itu. Nah ini Darwis sama sama rajanya di, di diledek, dikasih suatu tantangan yang tidak mungkin dia bisa melakukannya. Kamu boleh menikahi putri saya kalau kamu bisa membawa permata sebanyak wadah tempat kamu makan itu. Jadi harus itu kalau keliling dia bawa mangkok itu. Mangkok untuk untuk makan. Nah, mangkok kamu itu kamu isi permata full baru kamu boleh menikah dengan putri saya. Ya darwisnya nggak mudeng permata, wong hidupnya nggak nggak pernah nyari permata berdiam gitu ya. Maka nanya, permata ya. Nah permata itu adanya di mana? Adanya ya di laut. Oh di laut. Iya iya iya. Saya bawakan permata. Langsung Darwisnya nanya, tepi laut di mana nih? Pantainya di mana? Di sana. Berangkat ke pantai. Dengan dengan apa namanya? Mangkoknya itu, lautnya itu di, dikuras gitu ya. Dia tidur. Ya Allah saya minta apa namanya permata. Saya mau cari permata ini. Sambil begitu. Allah Subhanahu wa taala lihat kesungguhan Darwis ini Allah jadikan ikan-ikan di laut takut kepada darwis ini. Dijadikan takut. Mungkin takutnya jangan-jangan nanti ini lautnya akan sat nih ya. Kalau kata Nabi Muhammad begitu, ini lautnya bisa dikuras habis, ikan mau hidup di mana nanti ini? Rasa takutnya ikan kita nggak ngerti ya takutnya seperti apa. Tapi Allah letakkan di hati ikan itu rasa takut dan Allah perintahkan kalian masing-masing bawa permata di mulut kalian masukkan ke dalam e, mangkoknya darwis tersebut. Keluar ikan-ikan muncul begini kemudian dilemparkan ke ke mangkoknya darwis tersebut penuh. Maka Dausnya masuk ke istana menunjukkan gini, nih permata. Ya, otomatis rajanya keder ya orang seperti ini dinikahkan dengan putrinya. Makanya Mas Edwin jangan takut melamar anak siapapun. <laughs> ya semangat ya. Hah? Jangan takut masa depan. Nanti masa depan saya bagaimana? Oh tenang gitu ya. yang penting semangat yang yang tinggi. Nah semangat yang tinggi ini, nah, hadar Ini yang namanya semangat tinggi seperti ini. Li anas alladhi judu bisyai' minasyai' Orang yang dermawan, kalau sekedar dermawan, dermawan ya, orang dermawan itu dia mendermakan apa yang dia miliki. Tapi cuma sebagian. Ya jadi bisa minasyai. Punya punya harta didermakan. Itu orang der, dermawan. Tapi orang yang punya semangat setinggi ndak lah, Semua yang dimiliki dikasihkan nyah gitu. Bukan cuma diambil sebagian terus di diserahkan orang, enggak. Apa yang dia miliki semua dikasihnya PN ini. Ini silakan di, diambil. Ini derajatnya lebih tinggi dari orang yang dermawan. Raful himmah, punya himmah, himmah yang tinggi, semangat yang sangat sangat tinggi. Wa wazahid akram min kulli karim. Nah, ini termasuk orang yang zahid. Orang yang bisa mendermakan semua yang dia miliki itu karena apa? Karena dia nggak butuh. Dia nggak nggak butuh pada pada dunia. Lah kalau orang sudah nggak butuh sama dunia, akram min kulli karim. Orang seperti ini akan menjadi derma, lebih dermawan dari semua orang yang dermawan. Sebab orang yang dermawan masih menyisakan dunia untuknya. Kalau zahid enggak, punya berapapun nyoh, punya berapapun nyoh karena dia enggak butuh dan tidak merasa punya kepentingan terhadap terhadap dunia. Li'annahu zahida fid dunya wa ma Karena dia zuhud, tidak menginginkan dunia dan apapun yang ada di di dalamnya. Ini pernah di zamannya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, itu ada darwis yang pergi ke Hadramaut dan bertemu dengan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Eh, ketika Sampai di suatu kota bertemu dengan seseorang ada orang yang nanya, "Bagaimana kamu lihat hadromut? Siapa di sana yang paling dermawan?" Siapa yang paling dermawan? Man akramu man ra'aita. Dari semua orang yang kamu temui yang paling dermawan siapa? Maka dijawab Said Ahmad bin Zain. Yang paling dermawan itu Habib Ahmad bin Zain uh, Al-Habsyi. Kenapa dikatakan paling dermawan? Lam tuzkar indahud dunia. Kalau duduk sama beliau tidak pernah nyebutkan dunia Karena semua dikasihkan Jadi tidak pernah ngurusi dunia Tidak pernah mengeluh masalah dunia nah, Orang yang udah tidak pernah mengeluhkan dunia Semua dikasihkan orang lain Ini orang yang paling dermawan Meskipun yang dikasih mungkin tidak banyak itu Meskipun jumlahnya yang dia kasihkan tidak tidak banyak Darwis ini tidak menyebutkan Yang paling dermawan itu Ahlil manasib Oh itu loh yang punya uh, yang yang megang makom ini, yang yang megang tokoh fulan atau tokoh fulan bukan ahli mata matobih, bukannya orang-orang yang ahli masak itu, itu yang dermawan, yang suka ngasih makan orang, bukan seperti itu.